Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal aqibatu lil muttaqin Wa la udwana illa ala zalimin Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sangat banyak memberikan limpah karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan segar bugar bisa hadir ke rumah Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tidak boleh bosan-bosannya juga kita sampaikan selalu kepada nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, pada malam hari ini hadis-hadis yang kita kaji eh, berkaitan dengan persoalan gulul ya. Persoalan gulul itu adalah persoalan-persoalan yang menyangkut tentang korupsi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pada zaman kita sekarang ini ya begitu banyak orang yang melakukan perbuatan yang amat keji ini ya bahkan hampir kita dapati dalam semua lapisan masyarakat baik masyarakat kelas rendah maupun masyarakat <clears throat> kelas atas bahkan kalau kita melihat khalayak ramai pun atau khalayak masyarakat sampai-sampai kemudian menggolong-golongkan para pelaku korupsi ini atau para koruptor itu ada yang berkelas-kelas ya ada koruptor tingkat tri dan ada koruptor tingkat kakap mungkin masih segar dalam ingatan kita korupsi, korupsi kelas kakap ya seperti kasus korupsi pengadaan proyek EKTP yang kalau saya nggak salah hari ini disidangkan di Jakarta itu kalau kita membaca informasi tentang persoalan korupsi ini eh, pihak KPK telah menyita lebih kurang dana 247 miliar dana masyarakat ya kemudian kalau kita melihat korupsi pada kelas 3 kelas bawah nah itu para perangkat desa pun tidak kalah betapa banyak kepada desa ataupun perangkat-perangkat desa yang sekarang sudah masuk ke meja hijau atau ada yang masih dalam proses penyelidikan dan sebagainya ini seperti yang kita baca di mas-mas media ataupun di koran-koran dan hal ini sebenarnya sangat mengusik perasaan kita sebagai umat Islam Kenapa korupsi di negeri yang kita cintai ini e, sudah terkesan seperti bukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Anehnya para jamaah sholat maghrib yang berbahagia, di zaman kita sekarang ini juga ada orang yang ketika melihat orang yang orang-orang yang baik tidak mau terlibat dalam korupsi, malah ada yang mengajarkan supaya melakukan korupsi. Ya. E, saya pernah mendengar sebuah cerita yang disampaikan oleh orang yang bisa saya percaya. Ada seorang kepala sekolah ya ia mendapatkan dana bantuan untuk keperluan sekolah untuk membeli keperluan-keperluan sekolah. Kemudian dana yang diberikan itu ternyata melebihi dari dana yang dibutuhkan. Karena kepala sekolah ini termasuk orang yang masih polos dan jujur, maka ketika dana yang apa namanya ketika keperluan dana untuk sekolah ini ada yang sisa akhirnya dia coba mengembalikan apa yang terjadi para jamaah sekalian kantor di mana yang merupakan sumber dana bosnya itu mengatakan loh untuk apa dikembalikan uang ini ya. uang yang sudah dikeluarkan tidak ada istilah pengembalian bangai hadrono peng yang kena pun habis dah jumpa yang galak tidak ada istilah mengembalikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini salah satu sikap yang mengajar ataupun apa namanya salah satu perbuatan yang mengajarkan orang lain orang yang seharusnya polos tapi malah dianggap bodoh kalau tidak mau menggunakan uang itu sesuai menurut kepentingannya. Ini sudah terjadi di negeri kita dan bisa jadi akan berlanjut kalau kita tidak mengantisipasi atau meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Terkait dengan persoalan itu pada malam hari ini kita coba melihat bagaimana uh, keterangan ataupun penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan korupsi ini. Yang untuk malam ini saya mengangkat beberapa hadis, ya sebahagian besarnya dari uh, kitab Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama yaitu hadis An Adi bin Amirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fauqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah Qala faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar ka'anni anduru ilaih faqala ya Rasulullah iqbal anni amalaka qala wa malaka qala sami'tuka taqulu kadza wa kadza qala wa ana aquluhu al-an man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji bi qalilihi wa kathirih fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha rawahu muslim hadis yang diterima melalui Adi bin Amirah Al-Kindi ini beliau berkata saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang kami pekerjakan di kalangan kamu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atau barang siapa yang kami angkat di antara kamu untuk melakukan suatu tugas atau untuk menjabat suatu jabatan Kalau dalam hadis ini eh, disebutkan man jama'a malaz zakati awil ghanaim au nahwa Yaitu orang yang mengumpulkan harta zakat atau orang yang mengumpulkan ghanimah dan lain sebagainya. Artinya kata Rasulullah Orang yang saya angkat di kalangan kamu untuk menangani atau ya untuk menangani suatu pekerjaan baik pekerjaan itu mengumpulkan dana zakat ya katakan sekarang umpamanya baitul mal ataupun tugas untuk mengumpulkan uh, harta ganimah yaitu harta yang diperoleh dari rampasan perang karena harta zakat dan ghanimah itu lumayan banyak pada masa Rasulullah. Ataupun untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya. Fakatamana mikhyatan. Lalu orang yang kami orang yang kami tugaskan itu kata Rasulullah dia menyembunyikan kepada kami seumpama jarum ya artinya dari sekian dana yang dikumpulkan atau dari sekian barang-barang rampasan yang dikumpulkan yang ditemukan pada saat selesai dia melakukan tugas tidak melapor kepada Rasulullah sesuai menurut apa yang didapatkan dia menyembunyikan sesuatu sebesar jarum kata Rasulullah fama fauqahu atau lebih kurang seperti itu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah maka perbuatan itu dianggap korupsi ya perbuatan itu dianggap korupsi atau semacam penipuan ya'ti bihi yaumal qiyamah dia akan mempertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat jamaah yang dimuliakan Allah ini orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk melakukan sesuatu tugas mengumpulkan dana apapun bentuk dana kebetulan ada kalau pada masa Rasulullah dana zakat dan dana eh, apa namanya dana harta ganimah ataupun dana lain-lainnya tetapi pada saat selesai itu dia tidak melapor kepada Rasulullah jumlah berapa dana yang dikumpulkan. Itu sikap seperti itu kata Rasulullah karena hululan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang uh, korupsi ya, menyembunyikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau pada hadis riwayat Abu Daud dikatakan Padahal kami sudah memberikan ongkos atau sudah memberikan gaji kepada petugas itu, kepada pejabat itu. Artinya dia tetap mendapat gaji dari pemerintah, tapi dia masih suka juga menyembunyikan sesuatu atau me, ya menggelapkan sesuatu dari tugas yang dilakukan itu. Maka ya'ti bihi yaumal qiyamah dia akan datang pada hari kiamat dengan mempertanggungjawabkan walaupun sekecil jarum saya pikir kalau orang korupsi sekarang mana ada sekecil jarum ya seribu dari jarum pun masih lebih ini yang namanya pertanggungjawaban sebesar jarum pun yang digelapkan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak. Nauzubillah. Qala jamaah yang berbahagia, rupanya sahabat eh, eh, apa namanya ini Adi bin Umairah menceritakan lagi setelah mendengar ucapan Rasulullah seperti itu faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar Lalu seorang laki-laki yang berkulit hitam dari kalangan Ansor bangun berdiri di hadapan Rasulullah. Eh, si periwayat hadis mengatakan kaani anduru ilaih seolah-olah masih nampak di mata saya siapa yang bangun itu. Faqala lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, iqbal anni amalak." Ya Rasulullah Cabut saja tugas yang dibebankan kepada saya Rupanya si laki-laki ini pernah di, e, termasuk juga orang yang diangkat oleh Rasulullah untuk mengerjakan suatu pekerjaan kalau memang begitu besarnya tanggung jawab atau risiko dari sebuah jabatan wahai Rasulullah Saya khawatir sekali Soalnya sebesar jarum pun nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya enggak sanggup ya Rasulullah. Tugas yang telah dibebankan ke saya, saya minta dialihkan saja kepada orang lain. Ya. Qala lalu Rasulullah bersabda, "Wa malaka? Ada apa dengan kamu?" ya kenapa rupanya saya kan sudah menugaskan kamu untuk melaksanakan suatu tugas kenapa Kala si laki-laki yang berkulit hitam itu yang dari golongan ansar itu mengatakan Sami'atuka taqulu kaza wa kaza ya Rasulullah yang mendorong saya mengatakan itu untuk dialihkan jabatan saya kepada orang lain karena saya telah mendengar yang apa ya, apa yang engkau sabdakan itu ya Rasulullah. Apa kata sabda Rasulullah tadi? Orang yang saya pekerjakan untuk satu jabatan ya. Lalu dia menyembunyikan sedikit saja dari hasil tugas pekerjaannya itu, maka itu dianggap sebagai korupsi yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari akhirat. Inilah ya Rasulullah ketika saya mendengar ucapanmu ini saya percaya betul dengan apa yang kau katakan wahai Rasulullah makanya saya tidak mau lagi dikasih jabatan untuk menangani persoalan-persoalan umat karena saya khawatir saya tidak mampu menjaga semua itu wahai Rasulullah Lalu Rasulullah mengatakan qala wa ana aquluhul an. Saya sekarang mau mengatakan lagi kata Rasulullah Man ista'malnahu minkum ala amalin Barang siapa yang kami angkat di kalangan kamu untuk menjabat suatu jabatan bi qalilihi wa kathirihi maka tugas yang kalian emban itu apakah mengumpulkan zakat mengumpulkan harta ghanimah ataupun mengumpulkan dana apa saja dari masyarakat bi qalilihi wa kathirihi maka hendaklah kamu mendatangkan yang baik harta yang kamu kumpulkan itu banyak ataupun sedikit. Fama utiya minhu akhadha. Apa yang telah diberikan kepadamu itu boleh diambil. Wa manuhiya anhu intaha. Dan apa yang dicegah dilarang maka jangan kamu ambil. Untuk apa kamu susah kata Rasulullah? Saya kan sudah mengatakan Barang siapa yang di antara kamu saya pekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan Lalu dia bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik Dia bisa mengumpulkan dana dari masyarakat dengan baik Yang penting fal yaji biqalilihi wa kathirih Yang penting nanti selesai tugas dia bawa lapor kepada saya Wahai Rasulullah dari tempat pulan saya mendapatkan harta segini, zakat segini. Dalam peperangan di Khaybar saya mendapatkan harta rampasan segini. Gak ada masalah. Biqalilihi wa kathirih. <clears throat> ya, lapor yang penting jujur. Jadi orang yang jujur malah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dipercayakan oleh Rasulullah ini termasuk orang yang jujur. Jadi Rasulullah bisa mengenal, bahkan dalam hadis lain mengatakan, saya tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Karena biasanya orang yang meminta seperti yang pernah kita bahas itu walaupun mungkin tidak semua ya, orang yang minta itu ada sesuatu di dalam hatinya. Ya, dan orang yang meminta itu biasanya tidak mendapat pertolongan dari Allah. Karena dianggap dia mampu untuk menjalankan sesuatu yang diminta. Justru yang mendapat pertolongan dalam mengelola suatu suatu jabatan itu akan diberikan kepada orang yang tidak mau. Kenapa dia mendapat jabatan? Karena ditunjukkan oleh orang lain supaya dia mau menjabat jabatan. Padahal dia sudah mengaku saya nggak sanggup menjalankan tugas ini. Tapi atas kepercayaan orang lain, kepercayaan masyarakat, dia tidak bisa mengelak. Orang-orang seperti inilah yang akan dibantu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang suka minta itu nggak dibantu karena dia wukil ilaih. Jadi orang yang suka minta akan diserahkan semuanya kepada dia. Tetapi orang yang tidak meminta, wa'inta alaih itu akan dibantu. Nah, jadi menurut sebuah keterangan orang yang berkulit hitam yang dari golongan Ansar ini termasuk orang yang baik, orang yang jujur. <clears throat> yang penting katanya begitu selesai tugas ya lapor. Fama utia apa yang diberikan kepadamu sesuai menurut hak sebagai pengutip pajak, sebagai pengutip zakat, pengutip atau pengumpul dana-dana yang lain, itu kamu terima, tidak apa-apa. Yang dilarang jangan. Ini kisah seperti ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Itu pada saat ada orang-orang yang diutus oleh Rasulullah untuk mengumpulkan harta ghanimah yaitu para pada peperangan Khaybar itu banyak sekali umat Islam mendapatkan harta ghanimah rupanya ada di antara orang yang ikut mengumpulkan harta ghanimah ini berperang menyembunyikan sesuatu dari harta ghanimah sebelum harta tersebut dibagi-bagi sesuai menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai diceritakan Rasulullah pada saat dia apa namanya orang yang mendapatkan harta ganimah ini sampai-sampai disebutkan Rasulullah tidak mau salat kepada orang tersebut karena ditemukan eh, apa namanya dalam dalam tasnya itu ada sesuatu yang disembunyikan dari harta ganimah. Artinya apa? Artinya begitu jeleknya orang yang melakukan kejahatan ataupun menggelapkan harta-harta umat Islam. Artinya dia mengambil tidak sesuai menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, itu orang yang ditugaskan itu sebenarnya sudah sudah diberikan uh, upah ya, sudah diberikan gaji, tetapi masih mau menggelapkan dari tugas yang dilakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 161. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang melakukan penipuan atau orang yang katakanlah korupsi dalam bahasa kita sekarang dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa sesuatu yang digelapkan itu ya nanti akan kita lihat ada hadis lain ya yang menjelaskan hal ini jadi kalau dia menggelapkan jarum ya nanti dia ada dibangkit pada hari kiamat membawa jarum kemana-mana kata Rasulullah Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pada hadis yang lain kita juga bisa membaca yaitu riwayat Abu Daud. Nah, ini yang eh, yang saya katakan tadi petugas yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah itu atau orang yang diangkat menduduki satu jabatan itu telah diberikan uh, jerih ataupun gaji secara khusus. Dalam hadis riwayat Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Rawahu Abu Daud. Dalam hadis ini yang berasal dari Buraidah radhiyallahu anhu diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Siapa saja yang kami angkat atau kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan dan untuk melakukan pekerjaan itu kami telah menetapkan gaji kepadanya atau honor kepadanya ya honor-honor yang sesuai menurut menurut apa menurut uh, jabatan yang diemban itu lalu fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul lalu apa yang dia ambil selain dari gaji ke, yang telah diberikan kepada dia fahuwa ghulul itu termasuk perbuatan korupsi ataupun penipuan jadi mengambil sesuatu melebihi dari tugas yang telah dibebankan kepada dia, kata Rasulullah itu hulul Hadis riwayat Abu Daud. Jadi uh, di sini dalam dalam penjelasan dijelaskan man ista'malnahu ay ja'alnahu amilan ala amalin ay min a'malil wilayati wal imarah luas sekali ya. Jadi kami eh, pekerjaan yang kami tugaskan itu baik pekerjaan menyangkut tentang wilayah, tentang wali di suatu tempat ataupun pemimpin di suatu tempat padahal dia sudah ada gaji khusus untuk jabatan tersebut, untuk tugas tersebut. Fa'atainahu farazaknahu ay fa'atainahu miqdaran muayyanan kami sudah tentukan gaji dia kamu kalau melakukan pekerjaan ini gaji kamu umpamanya sekian sekian tetapi dia masih uh, mengambil sesuatu yang lebih daripada yang sudah ditentukan fahwa gulul fahwa gululun wal gululu bi ini al khiyanatu fil ghanimah Artinya melakukan khianat dalam mengumpulkan harta ghanimah karena memang dulu harta ghanimah wa fi malil fai dan pada harta perang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada hadis riwayat Imam Muslim juga An Abi Humain As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asdi yuqalu lahu ibnul lutbiyah qala amru wa ibnu abi umar ala sadaqati falamma qadima qala hadza lakum wa hadza li uhdiya li qala Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar fahamidallah wa asna 'alaih wa qala ma balu 'amilin ab'asuhu fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiyali afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hatta yandura ayuhda ilaihi أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه hatta ra'aina ibtaihi thumma qala Allahumma hal ballaghtu marrataini rawahu muslim Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada hadis yang diriwayat yang bersumber dari Abu Humaid As-Sa'idi ini uh, dia salah seorang sahabat Rasulullah dia menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat seseorang yang disebutkan namanya di sini yaitu Ibnu Lutbiyah untuk mengumpulkan harta zakat sama juga harta zakat Manakala dia selesai melakukan tugas tersebut, dia balik menjumpai Rasulullah. Jadi begitu datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah selesai mengerjakan tugas yang engkau bebankan dan saya membawa sejumlah uang hadzalakum ini untukmu ya Rasulullah wa dan ini untukku." Jadi dia membagi-bagi di depan Rasulullah. Dia sudah selesai mengumpulkan harta zakat, dia mengatakan, "Ini untukku ya Rasulullah, ini untuk kamu. Ini untuk engkau ya Rasulullah." Oh, di Ini memang dihadiahkan untuk saya, makanya saya ambil untuk saya. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, uh, lalu uh, Abu Humain As-Sa'idi mengatakan, "Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar." Jadi mendengar uh, petugas Rasulullah ini mengatakan seperti itu, membagi-bagi harta sebahagian untuk Rasulullah dan sebahagian untuk dia, katanya sudah dihadiahkan kepada dia. Lalu Rasulullah berdiri berpidato, berdiri naik ke mimbar dan berpidato sambil memuji Allah, fahamidallah wa asna alaih wa qala. Lalu apa kata Rasulullah ketika itu? Ma balu amilin abasuhu. Ya, Bagaimana? Bagaimana seorang petugas yang saya tugaskan ini Bagaimana dia bisa mengatakan ini untukmu ya Rasulullah, ini untukku yang sudah dihadiahkan kepadaku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Bagaimana sekiranya dia tidak saya tugaskan apa-apa? Coba kamu perhatikan kata Rasulullah, Sekiranya kamu duduk saja di rumah orang tuamu, di rumah bapakmu, di rumah mamamu, lalu kamu melihat apakah akan ada orang yang menghadiahkan sesuatu kepadamu? Kamu nggak usah bekerja apa-apa, ya. Tapi kamu duduk di rumah orang tuamu, apakah kamu bisa mendapatkan uang orang memberikan hadiah seperti ini? Kata Rasulullah walladhi nafsu muhammadin biadih demi yang jiwa nabi muhammad dalam genggamannya dalam kekuasaannya maksudnya demi Allah ini Rasulullah bersumpah la yanalu ahadun minkum minha syai'an tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu dari tugas yang dia lakukan itu illa jaa bihi yaumal qiyamah kecuali dia akan datang pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan kenapa para jamaah sekalian karena dia seperti cerita dalam hadis di atas dia ditugaskan oleh Rasulullah sudah ditetapkan gaji jadi ongkos ataupun jerih untuk mengumpulkan dana zakat ini dia sudah ditugaskan lalu dia memungut lagi ya selain dari itu memungut lagi yang lain atau mengambil lagi yang lain inilah yang dikatakan Rasulullah apa kalau kamu duduk di rumahmu tidak bekerja apa-apa orang bisa menghadiahkan sesuatu kepadamu jadi orang menghadiahkan sesuatu kepadamu pasti ada udang di balik batu kalau kamu duduk di rumah nggak ada cerita apa-apa tapi karena kamu menjabat menduduki jabatan pulan lalu orang menyerahkan kepadamu itu ada sesuatu yang diharapkan Dikatakan dalam hadis ini illa jaa bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqih. Dia akan datang pada hari kiamat membawa di pundaknya ba'irun lahu ruga. Jadi kalau dia eh, apa namanya gelapkan berupa unta maka dia akan membawa unta kemana-mana nanti pada hari kiamat atau membawa sapi maka sapi juga akan dibawa-bawa pada hari kiamat atau memba eh, ataupun mengkorupsi kambing maka kambing itu juga akan dibawa-bawa pada hari kiamat ya sehingga kamu bisa mengenal eh, orang-orang uh, orang -orang yang melakukan penggelapan terhadap dana umat ini lalu pada bagian akhir Rasulullah mengatakan apakah sudah saya sampaikan ini Rasulullah mengulang sampai dua kali artinya untuk memberitahukan kepada kepada umat bahwa Rasulullah sudah menyampaikan itu agar umat tidak lagi uh, melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penipuan ataupun korupsi seperti ini. Jadi ini bahaya ataupun balasan orang-orang yang menggelapkan harta umat yang dalam hadis ini dikatakan akan mempertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala eh, sebenarnya masih ada beberapa hadis yang insya Allah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Untuk malam hari ini kita padai sampai di sini. Beberapa hadis yang berbicara tentang penggelapan harta umat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.